ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زك النفس من الأهواء Baik, ada beberapa kaidah yang berlaku pada sesuatu yang belum jelas untuk dipastikan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada orang yang paham, yang mengerti jika kita tidak mengetahui persoalan yang dimaksudkan. Baik, apa yang pertama kita lakukan kalau kita ragu? ragu. Kaidah usul fikih mengatakan al yakinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan gak boleh digugurkan dengan keraguan. Maksudnya kalau kita sedang ragu, pastikan sampai kita yakin. Caranya bagaimana? Tanya. Kita bisa tanyakan atau kita cari misalkan keterangannya. Ini benar halal atau tidak? Ibu masuk ke satu tempat, ada label ya, MUI-nya misalkan, MUI-nya di situ ini halal, tapi kita ragu benar nggak nih gitu kan? Ibu bisa bertanya dan bukan aib ketika bertanya. Bukan aib, bertanya kebaikan itu bukan aib. Pak, mohon maaf, ini ada label mui halal, benar nggak halal? Iya bu, halal insya Allah. Benar tempatnya baik, benar. Kami saat makan diajak sama teman-teman ke satu tempat, ada isu. Ya, ini haram loh gitu kan, nggak bagus. Isu, isu itu kan nggak boleh langsung diambil. Harus dicek dulu, jadi cek dulu. Kita lihat label mui kita datang ke situ, kita tanya, dan mereka senang menjawabnya. Ya, senang. Pak, ini benar nggak halal? Halal pak, kalau mau lihat silahkan ke belakang, dapur kami macam-macam dan sebagainya. Insya Allah kami pastikan halal pak. Kita, kita makan nikmat, nah itu bukan aib Ingat, setiap setan itu akan membuat kita ragu saat ingin melakukan kebaikan. Dibikin ragu tuh. Jangankan makan makanan, ibu mau sholat aja dibilang ragu. Eh, kamu punya wudhu nggak? Hati-hati. Saat sedang sholat gak dibiarkan juga. Awas, berapa rakaat sekarang? Macam-macam gitu. Itu selalu ada. Selalu ada. Abu Daud, nomor hadis 666. Ada setan khusus yang menggoda orang sholat, Bu. Namanya Khanzab di ibu begitu mau sholat, idza udina saat adan dikumandangkan, fafarra syaitan wa alaihi dharat. Maka setan ini akan lari meninggalkan orang itu sampai terbirit-birit. Makanya ibu jangan heran ya, ibu sedang main ke mall dengan teman, Adan berkumandang, itu teman bisa mengatakan walaupun non muslim, "Jeng, sudah adan apa enggak sholat dulu?" Setan lari. Tapi faida thuwiba kalau adan sudah selesai, faada dia akan balik lagi. Jangan heran orang Islami bisa jawab, "Tenang aja, baru adan belum komat." Balik lagi hatta idza uqimat sampai-sampai ketika iqamat dikumandangkan dia bertakbir ini perhatikan ya ini kalimat yang penting sampai ketika bertakbir kata Nabi fayaqulu udzur kada udzur kada setan ini akan membisikkan pada jiwanya ingat ini ya ingat itu ya makanya anda belum takbir begini itu biasa saja tapi setelah bertakbir seperti ini Allahu Akbar tiba-tiba penuh dengan ingatan itu kalau Nabi tidak mengatakan siapa orangnya artinya semua orang akan mengalaminya semua orang ya Bahkan ada yang kata Nabi hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai-sampai ada loh kata Nabi yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. <laughs> Baik ya. Jadi ibu cek ya, ibu cek, ibu tanyakan. Kalau sudah dipastikan alhamdulillah, sudah selesai hukumnya. Ya, kalau kita misalnya masih ragu, tinggalkan selesai. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang membuat kita ragu, cari yang lebih lain, yang lebih yakin. Ibu sekalian, ayat tentang makanan haram di Quran itu ada lima. Ada lima ayat tentang makanan haram. Larangan memilih pemimpin non-muslim ada lima belas ayat. Misal gitu ya. Saya sering ditanya gitu kan. Saya suka aneh nih ya. Orang misalnya meninggalkan makanan haram gak mikir lagi. Haram nih gitu ya. Pada yang lima ayat dia gak berpikir. Pada yang lima belas ayat kenapa masih pada mikir? Ya. Pada yang lima ayat dia gak mikir. Pada yang lima belas ayat kenapa masih pada diskusi? Selesai ayatnya gitu kan tapi saya tidak bicara politik ya. Ini hanya menerangkan ayat saja ya. Jadi mohon jangan diartikan berlebihan. Ya. Saya tidak ada kaitan dengan itu dan tidak ada hubungan dengan macam-macam.